Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Min masailil khadfil wajibi fil asali bil khabariyati Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai maf'ul mutlak. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai min masa ilil hadfil wajibi fil asalibil khabariyati yaitu di antara permasalahan-permasalahan dihapusnya amil, ya dihapusnya amil yang menasabkan maf'ul mutlak, dan sifat penghapusannya itu wajib. Fil asalibil khabariyati, yaitu pada uslub-uslub atau pada gaya bahasa yang khabariyah. Maka beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-295 dan bait yang ke-296 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa min huma yad'unahu muakkida li nafsihi aw ghairihi fal mubtada nahwu lahu alayya alfun urfa wathani kabni anta haqqan sirfa maka Ibnu Malik rahimahullahu taala di sini beliau mengatakan wa minhu ma yad'unahu muakkidan dan di antara kondisi atau di antara permasalahan di mana amil yang menasabkan maf'ul mutlak atau menasabkan masdar itu wajib dihapus itu adalah ma yad'unahu muakkida yaitu hal yang disebutkan oleh para ulama nahwu sebagai muakkid sebagai sesuatu yang menekankan ya, muakkid sebagai apa linafsihi au ghairihi ya, masdar tersebut itu menjadi penekanan bagi dirinya sendiri atau bagi yang lainnya. Nanti untuk perbedaan mu'akid li nafsihi dan li ghoirihi itu nanti akan ada pembahasannya di penjelasannya. Fal mubtada nahwu lahu alayya alfun urfa. Maka contoh yang pertama, yaitu berarti muakkidan linafsihi yang menjadi muakid bagi dirinya sendiri itu adalah lahu alayya alfun urfa lahu alayya alfun urfa maka contoh yang pertama ini itu adalah ya saya uh, meminjam uang kepadanya atau memiliki hutang kepadanya sebanyak seribu urfa dengan pengakuan ya saya mengakuinya dengan sebenar-benar pengakuan. Ya, kalau dengan kata lain saya betul-betul mengakui bahwa saya meminjam kepadanya atau berhutang kepadanya sebanyak seribu. Maka lahu alayya alfun itu tidak memiliki kemungkinan makna yang lain. Ya artinya saya meminjam atau berhutang kepadanya sebanyak seribu. Maka itu yang dimaksud dengan muakidun linafsihi. Wathani, sedangkan contoh yang kedua, yaitu muakidun lighoirihi, itu adalah kabeni anta haqqon sirfa. Ya. Kabeni anta haqqon sirfa. Ya, engkau itu adalah anak laki-lakiku. Ya, lakiku, eh, anak laki-lakiku yang sebenar-benarnya dan ya murni murni dan sebenar-benarnya maka ini adalah muakidun li ghairihi mengapa karena anta ibni ya ini asalnya anta ibni hakon sirfa engkau adalah anak laki-lakiku ya sebenar-benarnya dan murni Nah, kalau dalam pembahasan ibni itu bisa memiliki dua makna. Artinya engkau betul-betul anak laki-lakiku atau engkau seperti anak laki-lakiku. Ya, sudah kuanggap sebagaimana anak laki-lakiku. Ya, jadi bisa maknanya hakiki, bisa maknanya majazi. Ya, engkau sudah kuanggap seperti anak laki-lakiku. Maka di sini hakon ya tadi memiliki uh, anta ibni memiliki dua kemungkinan. Maka dengan didatangkan hakon di sini, itu membawa ke makna yang hakiki. Membawa ke makna yang hakiki. Artinya engkau memang anak laki-lakiku yang sebenarnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan dua bait ini. Al-mas'alatur rabi'atu, permasalahan yang keempat min masa ili hadfi amilil masdari wujuban. Ya, permasalahan yang keempat di antara permasalahan dihapusnya amil masdar, artinya amil yang menasabkan masdar, wujuban, yang sifat penghapusannya itu wajib. An yakunal masdaru mu'akkidan li nafsihi au li ghairihi. Yaitu ketika masdar itu menjadi mu'akid, menjadi sesuatu yang memberikan penekanan bagi dirinya atau bagi yang selainnya. Fal muakidu li maka yang dimaksud dengan muakid untuk dirinya sendiri, itu adalah an yakunal masdaru waqi'an ba'da jumlatin. Yaitu ketika masdar tersebut itu terletak setelah jumlah. Jadi masdar tersebut itu terletak setelah suatu jumlah. Madmunuha kamadmunihi. Makna yang terkandung di dalam jumlah tersebut, ya matmun atau yang terkandung dalam jumlah tersebut, itu sama dengan yang dikandung oleh masdar tersebut. Ya, ha kembali ke jumlah, hi kembalinya ke masdar. Jadi yang dikandung oleh jumlah tersebut itu sama seperti kandungan yang dibawa oleh masdar tersebut. Misalnya, contohnya anta ta'rifu liwalidaika fadluhuma maaf anta ta'rifu liwalidaika fadlahuma yaqinan anta ta'rifu liwalidaika fadlahuma yaqinan. Engkau mengetahui ya, bagi kedua orang tuamu itu ada keutamaan. Ya, atau engkau mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh kedua orang tuamu. Yakinan, ya engkau mengetahui atau meyakini dengan sebetul-betul keyakinan bahwa kedua orang tuamu itu memiliki keutamaan. Maka perhatikan yakinan di sini itu terletak setelah jumlah. Jumlahnya apa? Anta ta'rifu liwalidaika fadlahuma. Fayaqinan masdarun mansubun bifi'lin mahdhufin wujuban. Maka lafat yakinan yang ada pada jumlah tersebut itu adalah masdar yang mansub dengan fiil yang dihapus. Yang sifat penghapusannya itu wajib. Wat takdiru dan takdirnya, ya apa yang dihapus itu adalah tuqinu yakinan. Tuqinu yakinan. Engkau meyakininya dengan sebenar-benar keyakinan wa huwa muakkidun lil jumlati qablahu dan yaqinan di sini itu menjadi muakkid atau menjadi penekan bagi jumlah sebelumnya wa hiyal masdaru nafsuhu bima'na annaha la tahtamilu siwahu dan yakinan tersebut itu adalah ya masdar itu sendiri ya masdar itu sendiri. Maknanya apa? Maknanya bahwa jumlah tersebut, jumlah yang sebelumnya tadi itu tidak ada kemungkinan ke makna selainnya. Ya, anta ta'rifu liwalidaika fadlahuma, ya engkau meyakini atau mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh kedua orang tuamu itu tidak mengandung makna yang lain. Ya, tidak ada kemungkinan mengandung makna yang lain. Jadi ya sudah pasti maknanya seperti itu. Maka yakinan di situ itu betul-betul hanya menjadi muakid, ya penekan bagi ta'rifu tadi. Ya la tahtamilu siwahu yang jumlah tersebut itu tidak memiliki kemungkinan makna yang selain dari itu. Wal mu'akkidu li ghairihi adapun mu'akkid ya, penekan bagi yang selainnya yang tadi li nafsihi maka yang di sini adalah li ghairihi an yakunal masdaru waqi'an ba'da jumlatin. Ya di sini sama, masdar tersebut itu terletak setelah sebuah jumlah. Tahtamiluhu wa tahtamilu ghairahu. Nah, ini penekan ini yang dimaksud perbedaannya antara linafsihi dengan li ghairihi, yaitu tahtamiluhu wa tahtamilu ghairahu. Sedangkan jumlah tersebut itu memiliki kemungkinan mengandung makna yang dikandung oleh masdar tersebut dan juga memiliki kemungkinan mengandung makna yang tidak dikandung oleh masdar tersebut. Nah, ini kalau li ghairihi seperti ini. Jadi jumlah tersebut itu ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama memang makna yang dikandung oleh si masdar tersebut. Sedangkan kemungkinan yang kedua itu jumlah tersebut tidak mengandung makna yang dikandung oleh masdar tersebut. Nah, ini contoh yang sederhana, yang paling memudahkan. Nahwu anta beni hakkon. Anta beni engkau adalah anak laki-lakiku ya sebenar-benarnya. Ya, engkau adalah anak laki-lakiku sebenar-benarnya. Fahakkan masdarun mansubun bi mahdhufin wujuban. Maka hakkan adalah masdar yang mansub dengan fi'il yang dihapus dan sifat penghapusannya itu wajib. Wat takdiru dan takdirnya dari fiil yang dihapus tersebut adalah uhiqquhu haqqan. Uhiqquhu haqqan. Ya, aku mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Wasummiya muakkidan li ghairihi. Maka haqqan di sini itu dinamakan dengan muakkidan li ghairihi. Mengapa? Li'annal jumlata qablahu tasluhu lahu wa li ghairihi. Karena jumlah sebelumnya yaitu anta ibni atau anta beni yang engkau adalah anak laki-lakiku itu memiliki kemungkinan yang memiliki kemungkinan membawa makna yang dikandung oleh si mister tadi yaitu hakpan. Wali dan juga memiliki kemungkinan ya, tidak membawa makna yang dibawa oleh masdar tersebut. Bagaimana perinciannya? Li'anna qawlaka, ya karena ucapanmu anta bani, engkau adalah anak laki-lakiku, yahtamilu an yakuna haqiqatan. Maka anta, anta beni itu memungkinkan membawa makna hakikat, ya, membawa makna yang sebenarnya bahwa engkau memang anak laki-lakiku. Ya, artinya yang uh, memang aku adalah bapakmu seperti itu. Ya, bapak sebenar-benarnya. Jadi anta beni itu memiliki makna yang hakikat. Wa an yakuna majazan. Tapi anta beni itu juga memungkinkan membawa makna majas. Bagaimana makna majasnya? Ala makna anta indi bimanzilati bani. Anta indi bimanzilati bani. Maka kalau anta ibni itu dibawa ke ma kepada makna majas, itu dibawa kepada makna anta indi bimanzilati bani. Engkau itu bagi saya, itu kedudukannya sudah seperti anak laki-lakiku. Ya engkau bagiku itu kedudukannya sudah seperti anak laki-lakiku. Berarti apa? Sebetulnya bukan anak laki-lakinya. Tetapi mungkin karena kedekatannya, atau juga mungkin karena sudah lama diasuh, maka kedudukannya sudah seperti anak laki-lakiku. Falamma qala haqqon, maka ketika penutur itu mengatakan hakon, ya anta beni kemudian ditambah hakon, sorotil jumlatu nason fi annal muradan maaf sorotil jumlatu nason fi annal murada al punuwatu haqiqatan ya sorotil jumlatu nason fi annal murada al haki haqiqatan. Maka dengan menambahkan hakon setelah anta ibni, itu jadilah jumlah tersebut itu menjadi nas, ya menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan anta ibni itu adalah hubungan bapak anak, ya hubungan bapak anak yang hakiki, ya hubungan anak yang hakiki. Jadi yang dimaksud ketika menambahkan hakon itu adalah yang dimaksud adalah albunuwah ya hubungan bapak anak orang tua anak yang hakiki bukan yang majazi tadi. walidzalika dan oleh karena itu summiya muakkidan li ghairihi. Karena itu disebut sebagai muakkid bagi yang selainnya. Karena tadi antabeni itu memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan anaknya memang betul-betul anaknya atau majas. Li'annahu ja'ala ma qabalahu nasson ba'da an kana muhtamilan. Karena apa? Karena master tersebut itu membuat jumlah sebelumnya, yaitu jumlah antabeni. benih itu nason, menjadi jelas. Ya, menjadi jelas apa yang dimaksud. Ba'da'an kana muhtamilan, ya, setelah sebelumnya itu memiliki dua kemungkinan. Wa fihi faka'annahu ghoiruhu. Bahkan ya diberikan kesan, dikesankan atau memberikan kesan bahwa uh, yang sebelumnya tadi, ya jumlah sebelumnya tadi, itu seolah-olah bisa membawa makna yang selainnya. Artinya yang tadi, e, engkau adalah, an uh, engkau di sisiku, kedudukannya seperti anak laki-lakiku. Li'annal mu'affaro ghoirul mu'affari fihi. Padahal yang dikesankan tadi, yang seolah-olah ada kemungkinan bahwa maknanya itu adalah engkau bukan atau engkau adalah seperti anak laki-lakiku, itu ghairul mu'athari fihi, makna sesungguhnya itu bukan yang itu. Ya, makna yang dimaksud oleh penutur itu adalah engkau memang betul-betul anak laki-lakiku, bukan engkau itu seperti atau kedudukannya seperti anak laki-lakiku. Ya, intinya memperjelas, memperjelas maksud dari penutur bahwa Ya, engkau itu betul-betul anak laki-lakiku, tidak uh, dibawa kepada makna yang dikesankan tadi. Kemudian beliau melanjutkan wa hadza ma'na qawlihi ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa minhu ma yad'unahu muakkida ila akhirih. Ai maksudnya minal masdaril ladzi yuhdhafu amiluhu hatman. Di antara masdar yang wajib dihapus amilnya, ya amil yang menasabkan masdar tersebut, itu adalah al-masdarul ladzi yusammihin nuhatu al-muakkida li nafsihi. Yaitu masdar yang disebutkan atau dinamakan oleh para ulama nahwu sebagai al-mu'akkida li nafsihi, yaitu mu'akkid atau penekan bagi dirinya, wal mu'akkida li ghairihi, dan juga yang menjadi penekan atau yang menjadi mu'akkid bagi yang selainnya. Fal mubtada, ya maka tadi di akhir bait ke-295 itu ada fal mubtada, Ai maksudnya fanau'ul awwalul ladzi puti bihi wa huwal muakkidu li nafsihi yaitu jenis pertama yang ya, dimulai atau jenis pertama yang dimulai oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala berarti tadi yang apa yang muakkid li nafsihi kan jadi wa minhum ma yad'unahu muakkida Linafsihi au ghairihi ya linafsihi au ghairihi ya, seperti itu maka yang pertama adalah linafsihi. nahwu contohnya contoh untuk yang pertama lahu alayya alfun urfa ya saya meminjam atau berhutang kepadanya sebanyak seribu ya saya betul-betul mengakuinya ai i'tirafan. Urfa di sini maknanya i'tirafan, ya, mengakui wa huwa masdarun mansubun bi fi'lin mahdhufin dan urfa atau i'tirafan di sini ya urfa yang memiliki makna i'tirafan itu adalah masdar yang mansub dengan fiil yang dihapus wa taqdiru yang takdirnya a'tarifu i'tirafan ya a'tarifu iftira a'tarifu i'tirafan a'tarifu i'tirafan ya saya betul-betul mengakuinya dengan sebenar-benar pengakuan fa hudzifal fi'lu maka fi'il tersebut itu dihapus fi'il a'tarifu wa anhu masdaruhu dan masdarnya yang menggantikan kedudukan fi'il yang dihapus tadi wathani dan kemudian yang dimaksud Ibnu Malik rahimahullahu taala wathani ai al muakkidu li ghairihi yaitu muakkid bagi yang selainnya wa qawluhu sirfa dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala sirfa ai khalisan maksudnya adalah murni ai haqqan khalisan la syubhata fihi yaitu ya memang betul-betul hak ya betul memang sebenarnya dan murni tidak ada keraguan di dalamnya Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu pembahasan terakhir untuk maful mutlak yaitu min masa ilil khadfil wajibi fil asali bil khobariyati masih sama yaitu di antara permasalahan dihapusnya amil bagi masdar yang sifat menghapusannya itu wajib pada uslub-uslub atau gaya bahasa khobariyah ini permasalahan yang kelima. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-297. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan kadza kadut tashbihi ba'da jumlah kali bukan buka adzati udlah. Dan demikian juga Ya, demikian juga apa? Demikian juga wajib dihapus amil yang menasabkan masdar. Ya, amil yang itu wajib dihapus amil yang menasabkan masdar. Yaitu apa? Yaitu dzut tashbihi ba'da jumlah. Yaitu ketika masdar tersebut itu atau menunjukkan atau mengandung makna tashbih ya, menunjukkan atau mengandung makna tashbih. Ya, ada keserupaan. Dan masdar tersebut terletak setelah jumlah juga. Tetapi yang dikandung maknanya adalah tashbih. Nanti akan ada penjelasannya. Contohnya apa? Kali bukaan atau kali bukan buka'a dhati udlah. Yes, ya, tangisanku, ya saya memiliki tangisan sebagaimana tangisan ya, seorang wanita yang ditimpa ya banyak kemungkinannya malapetaka, ya musibah dan lain sebagainya. Kemudian syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan al-mas'alatul khamisatu permasalahan yang kelima min masa masaili hadfi amilil masdari wujuban dari permasalahan dihapusnya amil masdar, ya amil yang menasabkan masdar, wujuban, dan sifat penghapusannya itu wajib. An yakunal masdaru dalan ala tashbihin. Yaitu ketika masdar itu menunjukkan akan makna tashbih. Waqi'an ba'da jumlatin. Dan masdar tersebut terletak setelah jumlah mustamilatan ala fa'ilil mastari. Dan jumlah tersebut, ya di dalam jumlah tersebut itu terkandung pelaku dari masdar tersebut. Ya terkandung pelaku dari masdar tersebut karena masdar tersebut pasti mengandung perbuatan. Nah, pelaku dari perbuatan tersebut itu dikandung oleh jumlah yang datang sebelumnya. Wa ala ma'nahu dan juga masdar tersebut atau maaf jumlah tersebut jumlah yang datang sebelumnya tersebut itu mengandung makna yang dikandung oleh masdar tersebut. Ini agak panjang penjelasannya. Walaisa fiha ma yasluhu lil amali fil masdari. Ini syarat yang penting. Dan di dalam jumlah tersebut tidak ada kata ya atau tidak ada amil yang memungkinkan atau sesuai untuk beramal kepada master tersebut. Jadi syaratnya di dalam jumlah tersebut itu tidak terkandung suatu kata atau suatu amil yang memungkinkan untuk dapat beramal kepada masdar tersebut. Ya, ini cukup panjang dan mungkin agak rumit. Ya, karena ini uh, ya termasuk permasalahan yang mungkin jarang ditemui. Akan tetapi karena ini ada dalam bahasa Arab maka perlu dijelaskan. Wa mithalu dan contoh dari yang masuk dalam permasalahan kelima ini, ya ini paling mudah menggunakan contoh. Lisyuja'il muqatili za'irun za'irul asadi. Lisyuja'il muqatili za'irun za'irul asadi. Maka artinya adalah ya, prajurit yang pemberani tersebut itu memiliki auman atau raungan. Yang auman dan atau raungan dari prajurit yang pemberani tersebut itu serupa dengan auman atau raungannya singa. Ya, ini makna tasbih di sini. Ya, jadi raungan yang dimiliki oleh prajurit pemberani tersebut itu serupa dengan auman atau raungannya singa. Fazairul asadi, maka zairul asadi masdarun tashbihiyun. Itu adalah masdar yang mengandung makna tashbih, keserupaan. Mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban. Yang mansub dengan fi'il yang dihapus dan sifat penghapusannya itu wajib. Wa takdiru dan takdir dari fiil yang dihapus tersebut adalah yaz'aru zairul asadi. Ya, yaz'aru zairul asadi. Prajurit yang pemberani tersebut itu meraung dengan raungannya singa atau mengaum dengan aumannya singa. Wa qablahu jumlatun dan sebelum kata zairul asadi itu ada jumlah apa jumlahnya? Wahia lisyuja'i zairun atau lisyuja'il muqatili zairun. Prajurit yang pemberani tersebut itu memiliki raungan atau auman. Wahia mustamilatun ala fa'ilil masdari. Dan dalam jumlah tersebut, itu ada pelaku dari perbuatan yang dikandung oleh masdar tersebut. Siapa pelakunya? wa huwa syuja'u. Ya, yaitu adalah asy si pemberani tersebut yang uh, melakukan auman. Li annal murada bil fa'ili huna karena yang dimaksud dengan fa'il di sini itu adalah al-fa'ilul ma'nawiyyu, yaitu pelaku dari sisi maknawi. Karena ketika kita membahas ilmu nahwu, kalau dengar fa'il, ya fa'il yang dimaksud adalah ya fa'il yang kedudukannya marfu ya, yang merupakan uh, yang terletak setelah fi'il misalnya atau terletak setelah amil yang merofakannya. Nah, itu adalah fa'il yang dibahas dalam ilmu nahwu. Tapi fa'il yang dimaksud di sini adalah maknawi. Dia adalah pelakunya. Ya, pelakunya apa fa'il maknawi wa huwa man fa'ala syai'a haqiqatan yaitu seseorang yang memang melakukan perbuatan tersebut yang melakukan sesuatu secara hakikat walau lam tantabiq alaihi syurutul fa'ili ya walau lam tantabiq alaihi syurutul fa'ili jadi dia adalah yang mengerjakan suatu perbuatan secara hakikat, walaupun si pelaku tersebut atau tidak terpenuhi dalam eh, atau maaf walam tantabiq alaihi syurutul fa'ili ya walau lam tantabiq alaihi syurutul fa'ili ya marfu fa'il dari tantabiq walau lam tantabiq alaihi syurutul fa'ili jadi yang dimaksud fa'il maknawi adalah Ya, seseorang yang mengerjakan perbuatan tersebut secara hakikat walaupun tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat sebagai fa'il. Ya fa'il yang dimaksud di sini adalah fa'il yang ada dalam istilah ilmu nahwu. Kama annaha mustamilatun ala ma'nal masdari. Nah, sebagaimana di dalam jumlah tersebut tadi itu terkandung makna masdar. Ya, dalam jumlah tadi itu harus terkandung makna masdar. Wa huwa az Yang dimaksud makna yang dikandung oleh masdar adalah az-za'ir. Ya, raungan, auman. Walaysa fiha ma yasluhu lil amali fil masdari. Dan di dalam jumlah tersebut itu tidak ada suatu kata yang memungkinkan untuk dapat beramal ke dalam masdar. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. al masdara la yansibuhu illa fi'lun au wasfun au masdarun mithluhu. Karena yang namanya masdar itu tidak ada yang bisa menasabkannya kecuali fi'il atau wasf atau masdar yang semisal dengannya. Jadi yang dapat menasabkan masdar itu hanya fiil atau wasaf ya seperti isim fa'il dan lain sebagainya atau masdar yang semisal dengan masdar yang mansub tersebut. Kama taqaddama sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Walaisa fil walaisa fil jumlati syai'un min dhalika. Dan di dalam jumlah tersebut itu tidak ada Ya, tidak ada yang tidak ada hal yang disebutkan tadi, ya tidak ada fiil, tidak ada wasaf dan tidak ada masdar yang semisal dengannya. Fa innal masdarul madhkura, ya karena masdar yang disebutkan tadi yaitu lahu zairun kan di dalam jumlah tadi itu ada lahu zairun ya atau syuja'il muqatili zairun la yasluhu lil amali fil masdari ba'dahu Masdar zairun di situ itu tidak memungkinkan untuk dapat beramal kepada masdar setelahnya yaitu zairul asadi Mengapa? Lianna syarta i'malil masdari an yakuna badalan minal fi'li. Karena syarat masdar itu dapat beramal, ya masdar dapat beramal, itu bahwa masdar tersebut itu harus menjadi badal atau pengganti bagi fiil tersebut. Au muqaddaron bil harfil masdariyi wal fi'li. Atau syaratnya masdar tersebut itu harus dapat atau atau ditakdirkan dengan huruf masdar dan fiilnya ya huruf masdar dengan fiilnya. Itu syaratnya harus badal dari sebuah fiil atau ditakdirkan dengan huruf masdar dan fiilnya. Wa ala qaulin fil mas'alati. Dan ini merupakan salah satu pendapat dalam permasalahan ini. Ya ini mengisyaratkan bahwa ada pendapat yang lain. Wa dhahaba bin Malikin fit tashili dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu berpendapat dalam kitab beliau At-Tashil Al-Mujallad Tsalitsa jilid ketiga safhata sittin wa mi'atin halaman 106 wa safhata ihda asyrata mi'atin wa mi'atin dan halaman 111. Apa pendapat Ibnu Malik? Ila anna la yushtaratu ya bahwa tadi uh, supaya masdar itu dapat beramal itu tidak disyaratkan kedua hal tadi ya tidak disyaratkan bahwa itu harus badal dari sebuah fiil atau ditakdirkan dengan huruf masdar dan fiilnya tidak disyaratkan hal seperti itu bal huwa ghalibun akan tetapi itu yang mayoritas terjadi yang menjadi badal bagi sebuah fiil atau ditakdirkan dengan huruf masdar dan fiilnya. Tetapi itu bukan syarat. Menurut Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam At-Tashil. Wa alaihi dan oleh karena itu fayasihu an yakunan nasbu bil masdaril madhkuri. Kalau mengikuti pendapat ini, maka boleh saja ya memungkinkan bahwa nasabnya zairo tadi ya zairul asadi, itu yang menasobkan adalah masdar yang disebut, yaitu zairun. Ya, li syuja'il muqatili zairun zairul asadi. Kalau mengikuti pendapat yangnya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu masdar zairun itu bisa menasabkan zairul asadi. Ya, ini salah satu pendapat. Wala hajata ila takdiri amilin. Maka kalau seperti itu tidak kita tidak perlu untuk mentakdirkan amal. Maaf, kita tidak perlu untuk mentakdirkan amil. Tadi kan ditakdirkan yaz'aru zairul asadi. Ada yaz'aru di situ. Kalau mengikuti pendapat bahwa itu bukan syarat, ya maka boleh saja zairun itu menasobkan zairul asadi. Ya, semoga ini dapat dipahami. Kita kembali ke atas. Ya, fata'ayyana an yakuna mansuban bimahdhufin. Ya, ini kembali ke pendapat yang sebelumnya bahwa menjadi zel, menjadi jelas bahwa zairul asadi itu mansub karena fiil yang dihapus yaitu apa yaz'aru kama dzakarna sebagaimana yang telah kami sebutkan. Falau lam yakunil masdaru tashbihiyan wajabar raf'u. Akan tetapi jika ya masdar tersebut itu tidak bermakna tasbih, tidak bermakna sesuatu yang serupa, maka wajib dibaca rofa. Nahwu contohnya lahu sautun sautun hasanun. Dia memiliki suara yang suaranya itu bagus. Nah ini bukan tasbih, karena memang suaranya itu suara yang bagus. Kalau tadi kan memang suaranya seperti suara singa atau raungannya seperti raungan singa. Tapi kalau sautun hasanun ya memang suaranya bagus. Wa kadza lau lam yataqaddam jumlatun. Dan demikian juga kalau masdar tersebut itu tidak didahului oleh jumlah. Ya, maka wajib dirofa. Ya, tidak dibaca nasab. Nahwu contohnya zairuhu zairu asadin. Ya, zairuhu zairu asadin. Raungannya adalah raungan singa. Maka zairuhu itu bukan jumlah. Ya, itu bukan jumlah. Itu baru ya di sini jadi mau mubtada, belum memenuhi eh, syarat menjadi jumlah au lam tashtamil ala fa'ilil masdari fil ma'na atau ada jumlah sebelumnya, tetapi jumlahnya itu tidak mengandung pelaku dari masdar secara makna. Ya, maka itu juga wajib dirofa. Nahwu contohnya, Rada zairun zairu asadin. Ya, ini adalah raungan. Raungannya singa. Ya, jadi jumlahnya itu adalah hadza zairun. Ini adalah raungan. Ini adalah auman. Tidak ada pelaku di situ. Tidak ada pelaku di situ, maka ya, wajib zairu di sini, zairu asadin dibaca dengan marfu. Wa in wujida fil jumlati ma yasluhu lil amali fil masdari nusiba bihi walam yuqaddar lahu amilun. Dan jika di dalam jumlah yang datang sebelum masdar itu terkandung suatu kata yang memungkinkan untuk beramal ke dalam masdar. Nusibabihi, babihi maka yang menasobkan si masdar, itu adalah si amil tadi. Ya bukan amil yang ditakdirkan. Walam yukot terlahu amilun, maka pada saat itu tidak perlu ditakdirkan amil yang menasobkan masdar tersebut. Nahwu contohnya, Khalidun yadribu dorbal muluki. Khalidun yadribu dorbal muluki. Khalid memukul seperti pukulannya penguasa. Maka dorba di sini itu mansubnya karena memang ada uh, amil yang bisa beramal kepadanya di dalam jumlah sebelumnya. Jumlah sebelumnya apa? Khalidun yadribu. Nah, di dalam Khalidun Yadribu itu ada suatu amil yang memungkinkan untuk beramal kepada dorba, yaitu apa? Yadribu. Fadorba mansubun bil fi'li qoblahu. Maka dorba itu mansub karena fi'il yang sebelumnya. Wahada makna qawlihi. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Kada kadut tashbihi ila akhirihi. Ai maksudnya kadzalika yuhdhafu amilul masdari wujuban idza kana maqsudan bihi at-tashbihu ba'da jumlatin. Demikian juga amil yang menasabkan masdar itu wajib dihapus jika yang dimaksud dengan masdar tersebut itu adalah tashbih dan itu terletak setelah jumlah. Walam yadhkur baqiyata syuruti. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu tidak menyebutkan syarat-syarat yang lain. Karena tadi kan sebetulnya syaratnya banyak. Ya selain membawa makna tasbih itu juga harus terletak setelah jumlah. Kemudian mengandung nah jumlah tersebut harus mengandung pelaku dari masdar dan juga mengandung maknanya dan juga di dalam jumlah tersebut itu tidak ada suatu kata yang memungkinkan untuk menjadi amil yang menasobkan masdar. Ya, syaratnya banyak. Tetapi Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak menyebutkan syarat-syarat yang lain tersebut. Iktifaan bil mithali karena mencukupkan diri dengan contoh. Ya ini salah satu cara dari Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan syarat di dalam contoh supaya lebih ringkas dan mudah dihafal. Contohnya apa? Li bukaun buka eh, dzati uh, udlatin. Ya li bukaun ya bukaun ya tadi berarti. Li bukaun uh, eh, bukaa eh, dzati udlatin. Ya, tangisanku atau saya memiliki tangisan sebagaimana tangisan wanita yang Eh, mendapatkan musibah atau malapetaka. Wa syarhuhu kama taqaddama dan penjelasannya sebagaimana yang telah berlalu. Wa qauluhu bukan maqsurun dan ucapan Ibnu Malik buka bukan itu maksur. Ya diqasar, ya dihilangkan hamzahnya. Wa asluhu bukaun, aslinya ada hamzahnya yaitu bukaun Ya, biasa dihapus atau diubah karena mengikuti pakem atau wazan dari syair. Wal udlatu biddhammi. Ya, yang dimaksud dengan udlah adalah dibaca dengan dhammah. Ya, ainnya dibaca dengan dhammah. Artinya adalah ad dahiyyatu Ya, artinya adalah ad-dahiyah, yaitu bencana atau malapetaka. Ai maksudnya li bukaun mithla buka iman asabatha dahiyatun. Li bukaun mithla buka iman asabatha dahiyatun. Saya memiliki tangisan yang serupa dengan tangisan seseorang yang ditimpa oleh musibah atau malapetaka. Maka ini adalah ya penutupan dari pembahasan maf'ul mutlak. Yang berikutnya kita akan masuk ke pembahasan maf'ul yang lain. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.